Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang rahasia kematian. Dalam segmentasi berikutnya ini, Habib Ahmad Alkaf akan memaparkan kepada kita bahwa kematian memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti dimatikan. Ini adalah pembelajaran bahwa kita sesungguhnya bukan siapa-siapa. Silakan, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Samudra Indonesia yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah. Tadi kita dengar banyak-banyak peringatan-peringatan yang sangat luar biasa diingatkan oleh Allah. Tadi guru kita telah memaparkan bagaimana tentang kema. Kayaknya jawabnya pelan nih. Kema. Ah begitu. Biar denger tuh yang di sono tuh denger tuh. Karena ketika kita membahas kematian, tadi sudah dikatakan ternyata kita tidak siapa-siapa lemes. Betul oh betul? betul. Ingat ma. Ini kita kalau dicontohkan, kita di dunia ini bagaikan apa? Panggung san. Oh tahu. Tahu sandiwara itu kita jadi pemainnya. Ada sutra darah. Suruh ngomong, suruh main. Jadi orang kaya. Wah bangga luar biasa. Padahal nggak punya sepeda aja nggak punya. Ini sudah gayanya gaya orang kaya. Satu lagi disuruh main jadi orang miskin. Kayak orang miskin nangis. Betul apa betul? Minta dikesia. Nih, selesai main, suruh berhenti, berhenti. Jangan terus lagi asik naik Mercedes karena jadi peran orang kaya, terus nggak mau lepas Mercedesnya. Enggak <laughs> ada batasnya. Subhanallah, sutradaranya ngaturin, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Berhenti, ya berhenti. Mau terus? Nggak bisa. Inilah dunia kita. Kematian begitu contoh yang nyacat, contoh yang nyata. Kalau kita lihat sekarang nih, saya dipercaya untuk ngisi salah satu acara Damai Indo ini si aku dikasih tahu sekian menit, 8 menit, 7 menit. Terus ngomong asik. Dot, dot, dot, dot, dot. Wah yang denger asik, semuanya asik. Termasuk Ustadz Agung juga dengerin asik katanya. Boleh terus setelah 8 menit? Gak boleh, berhenti. Kalau terus, terus, terus, kameranya pindah langsung, set. Betul apa betul? Menunjukkan kita di dunia ini ada batasannya kaya-kaya apapun. menyebutnya berat nih. Kaya-kaya apapun. Nah ini subhanallah Ternyata kekayaannya mana Jabatannya mana Ini semuanya untuk kita ingat Bahwa kesombongan ini hati-hati Kadang-kadang kita ini lalai Lalai Sedikit-sedikit sombong Punya jabatan sombong. Punya kekayaan? Sombong. Punya ilmu aja dikit? Sombong. Punya pengaruh? Sombong. Ini hati-hati kita bakal mati. ingetin Anda tidak siapa-siapa mati duit Anda mana? Nggak ada digunakan untuk apa-apa. Ya Allah ahli waris kalau nggak berebut aja udah untung. Betul apa betul? betul. Subhanallah, ini kematian. Makanya datang baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi kita liukhrijakum minal dhulumati ilan nur. Nabi Muhammad datang mengingatkan karena sayang kepada kita. Jangan lalai. Anda tidak punya kekuasaan apa-apapun. Anda walaupun sehat, walaupun kaya. Tapi kalau sudah idha ja'a jaluhum. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya mati pasti mati. Kata Rasulullah, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hei umatku, Umatku, ingat, aku sayang sama kalian. Mudah-mudahan nanti bisa bersama di surganya Allah. Rasulullah mengingatkan supaya kita nanti bisa kita masuk sorga, matinya husnul khatimah, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Lima perkara sebelum datang lima perkara. Yang terakhir mengatakan hayataka qabla mautik. Hayataka qabla mautik. Hidup Anda sebelum mati Anda. Gunakan untuk ibadah. Sampai Rasulullah itu sayangnya kepada umatnya luar biasa Rasulullah terbanyak dakwahnya adalah apa? Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak wahai umatku, ingat dengan kematian. Subhanallah. Perbanyak bukan ingat, perbanyak. Ingat kematian. Anda umurnya berapa? Anda jatahnya berapa? Kalau tadi saya di sini disuruh mungkin diberitahu 7 menit atau 8 menit. Sudah waktunya hampir habis, saat Agung bangun, ingetin kita. Betul apa betul? Ini ingetin, kalau saya terus ngomong-ngomong ditinggal, betul betul. Ini subhanallah, kematian kita tidak diberitahu kapan mati. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita tiap hari Rasulullah bangun kalau pagi subuh sebelum ke masjid. Sebelum ke masjid Rasulullah ingetin keluarganya, ingetin sahabatnya sampai diketuk, ja'al mautu bima fi ja'atir rajifah tatba'uhar radifah Kata Rasulullah SAW, Hai keluargaku, hai sahabatku, hai umatku. Pagi-pagi ini, belum subuh. Ja'al mautu bima fi bahwa kematian itu datang dengan apa adanya. Subhanallah datang dengan apa adanya. Lagi tidur kadang-kadang. Lagi sholat kadang-kadang. Lagi ceramah kadang-kadang. Lagi dengerin ceramah. Wah. Ini subhanallah. Ini kematian itu ada satu orang lagi nonton bola. Gue semangat. Gol. Mati. Percaya apa enggak? Lagi nonton damai Indonesia. Mudah-mudahan panjang umur. Ini kita doakan mudah-mudahan. Tapi bisa enggak mati? Ini adalah prerogatif Allah Jalla Jalaluh. Khusus milik Allah. Makanya hati-hati dengan kematian. Nasihat yang paling penting tadi sudah dengar banyak adalah kematian sebagai nasihat untuk kita. Makanya kita jangan sombong. Pas lagi sombong, konyol apa enggak kira-kira? Banyak gak orang sombong? Kadang-kadang nunjukkan dirinya hebat, saya pinter, saya benar, saya difitnah, saya di ini. Tahu-tahu ini subhanallah. Kalau lagi baik, alhamdulillah. Lagi sholat, alhamdulillah. Kita ingat kemarin salah satu saksi dipanggil enam, salah satunya nggak datang. Kenapa? Mati katanya. Hah? Baru ini kemarin lapor mati. Inilah subhanallah. Inilah kematian sesuatu yang nyata. Makanya kalau siapapun ingat mati, insya Allah ini adalah orang yang bahagia. Tapi kalau nggak ingat mati, ini calonnya su'ul khotimah. Karena dia tidak tahu. Dia berbuat-berbuat sombong karena nafsunya manusia, senang sombong. Senang merasa bangga diri, hebat, punya sedikit aja sudah luar biasa, gimana kalau punya banyak? Belum jadi aja sudah hebat, nyalain orang, nuding-nuding orang. Wah, mbak, macem-macem dah. Ini dibuat. Tahu-tahu pas lagi begini, kak, Nah, ini subhanallah. Makanya kita <coughs> sekarang kita senyum ketawa. Pas lagi senyum. Nah, kau. Hati. Ini urusan mati ini. Ya Allah, Pak, tahu Pak, mati. Siap belum? Wah, sudah siap, <laughs> alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah siap hebat berarti. Insya Allah kalau kita ingat mati mau nyuri takut mau bohong mau sombong, mau dolim. Ini semuanya takut. Obat. Obat mau jadi apapun, kalau sudah ada di dalam dadanya bahwa kematian mengejar kepada kita, hampir kepada kita, maka disitulah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Karena orang kalau sudah ingat mati, pasti astagfirullahaladzim. Kenapa saya kurang ajar sama ibu saya, sama ayah saya? Kenapa saya tidak melayani ibu dan ayah? Sekarang ibu sudah di dalam sakaratil maut. Sekarang ayah sudah di liang kubur. Sekarang ibu sudah di liang kubur. Banyak orang nyesel begitu? Kenapa? Karena nggak ingat mati. Matian itu yang menjadikan kita astagfirullah. Kita punya ibu, kita punya ayah. Kenapa kita tidak bergegas-gegas? Ayo kita punya kesempatan berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Ayo kita berdakwah. Ayo kita jaga negara kita selagi kita masih hidup. Kalau tidak kita siapa lagi? Subhanallah. Ini adalah kenyataan yang sangat luar biasa. Orang kadang-kadang lalai, dia tidak memperhatikan istrinya keluar bagaimana, pakaiannya tutup aurat atau tidak, ibadahnya bagaimana, anak-anaknya pergaulannya bagaimana, dan seterusnya. Ini kadang-kadang kita lalai. Kenapa? Karena lupa dengan kematian. Mudah-mudahan kita lanjutin lagi sebentar lagi. Baik, terima kasih Habib. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi guru kita telah menegaskan kepada kita bahwa hidup ada tenggatnya, itulah yang disebut dengan kematian. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Orang yang mengingat mati adalah orang yang mampu memberikan kehidupannya dengan keberkahan. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan hidup yang berkah? Insya Allah, Habib akan memaparkan dalam segmentasi selanjutnya, Damai Indonesiaku. Bye. God. kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kematian atau rahasia kematian dan seperti yang telah dijelaskan tadi oleh guru kita bahwa orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati dan ternyata bukan sekedar mengingat mati. Orang yang mengingat mati adalah orang yang mampu menciptakan kehidupannya dengan penuh keberkahan. Apa makna dari keberkahan ini? Silakan Habib. Terima kasih Ustaz Agung. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah Masjid Samudra Indonesia Depok yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan diingatkan kematian kita akan senantiasa was pada jangan-jangan malam ini yang diem kayaknya malam ini. Jangan-jangan malam ini malam terakhir. Bagaimana kalau malam ini terakhir? Allah, kita akan gunakan waktu maksimal luar biasa. Disinilah keberkahan akan turun. Kalau kita perhatikan umur kita ini sebentar, diingatkan oleh Rasulullah umatnya umurnya antara 60 70 tahun, tapi bagaimana bisa melawan maksudnya bisa menandingi, bisa mudah-mudahan pahalanya lebih daripada umat-umat sebelumnya digunakan waktunya semaksimal mungkin. Makanya menjadikan berkah umurnya pendek, kerja dari pagi sampai malam, subhanallah nggak ngurusin anak, nggak ngurusin istri, ngurusin diri aja keteter, naudzubillah min. Zalik kita senantiasa bagi waktu Harus bangun tidur minta kepada Allah Jalla jalalo, Mudah-mudahan hari ini hari yang diberkahi olehmu ya Allah Allahumma inni nas'aluka khaira hadhal yawm Minta kepada Allah, Ya Allah, berilah kebaikan hari ini, Ya Allah. Dan setelah hari ini, Ya Allah. Maksudnya kebaikan apa? Keberkahan. Waktunya jangan sampai habis cari duit terus. Ada apa tidak kadang-kadang? ngurusin, apalagi tambah ngurusin tetangga, ngurusin sana, ngurusin ini, habis dirinya nggak diurus, anaknya nggak diurus, istrinya nggak Suaminya. Nah, pada ngaku pun. Ini subhanallah keberkahan dalam umur. Gunakan kita, subhanallah ada waktu-waktu, eh sudah duhur, alhamdulillah. Apa yang sudah kita buat? Evaluasi, terus. Asar, begitu juga, habis asar lebih baik daripada sebelum asar. Maghrib, lebih baik daripada Dikirnya bagaimana? Ingat kepada Allah bagaimana? Membantu keluarganya bagaimana? Membantu tetangganya bagaimana? Ngurusin negaranya bagaimana? Ini adalah keberkahan dalam waktu. Jangan sampai kita habis di urusan satu, ini umurnya nggak berkah. Ngumpulin duit terus, sholat kagak. Anaknya nggak sholat, istrinya nggak karu, suaminya nggak tahu kemana perginya. Yang penting abang pulang bawa Nah, pas tujuh nih kalau gitu. Ada apa tidak kira-kira orang begini? Tahu-tahu Tahu-tahu Ketika mati ditanya Latus alunna yauma izin Anin na'im Ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat ini kejadian-kejadian kapal Zahra menunjukkan jauh bayangkan kematian itu enggak tahu Ingat nggak itu di kisah di TV TV One ada nggak beritanya tuh? Yang ceritanya Pak siapa? Muhyiddin tuh. Ada nggak Pak Muhyiddin? Yang dia sebetulnya nggak mau ikut, tapi istrinya bilang katanya anaknya ikut, ikut Pak, ikut Pak. Akhirnya ikut. Tahu-tahu malah istrinya. Betul apa betul? Ini ajal, subhanallah, hati-hati. Ini yang famous lagi di Pulau Mas. Coba kata Kapolda kalau telat 10 menit atau 15 menit, niscaya akan lain. Ya, perhitungan manusia. Tahu-tahu pulang dibukain pintunya, yang bukain siapa? Perampoknya. <laughs> Masya Allah. Insinyur almarhum siapa Pak? Do? Dodi coba bayangkan mungkin dia ngebut-ngebut bawa sendiri mobilnya. Subhanallah. Tahu-tahu di disitulah ajalnya. Subhanallah. Kalau kita tidak gunakan untuk di jalan Allah, umurnya nggak berkah. Sekarang rumahnya, ininya, itunya. Subhanallah. Makanya kita kembalikan. Supaya kita bisa ngatur diri. Selalu kita pikirkan, Ya Allah, mana untuk akhirat? Aku bertanggung jawab punya anak. Aku bertanggung jawab punya istri. Aku bertanggung jawab sebagai istri kepada sua, suami. Arahan apa yang terbaik. Ini menjadikan berkah hidupnya ada maknanya. Karena nanti ditanya di dalam alam kubur, bukan ditanya duitnya banyaknya berapa. Emasnya berapa kilo, Bu? Nggak ditanya. Presiden nggak ditanya kamu jabatan presiden berapa kali nggak? Gubernur nggak? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah siapa Tuhanmu? Bagaimana Tuhan kamu? Apa yang kamu selalu perhatikan? Subhanallah. Apa yang selalu Anda perhatikan? Ini adalah ini adalah kesempatan dunia. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Ini kita minta supaya berkah umur kita. Tambah umur, tambah sudah kita banyak tabungan untuk di akhirat. Untuk di akhirat kita perlu. Makanya keberkahan ini sangat penting. Pikirkan, kita punya ibu, punya ayah. Sudah apa yang kita buat kepada ibu dan ayah kita? Ini kita buat terus, terus, terus. Umur kita berjalan, berjalan menuju kematian. satu kisah supaya kita tahu ini ada satu kisah ni Ustaz Agung. Pada zaman dulu ni diriwayatkan oleh Imam Ghazali, oleh Imam Nawawi, banyak buku-buku tentang kematian subhanallah. Ada satu orang kelihatannya orang punya ni datang ke mana Nabi Sulai Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman terkenal nabi apa namanya raja maha diraja itu subhanallah. Nabi Sulaiman datang orang subhanallah ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pagi-pagi masuk ke pinturnya tempat istana ini, subhanallah. Masuk istana duduk di tempat tamu. Ketika itu tamunya itu datang, Nabi Sulaiman tahu tamunya siapa. Tiba-tiba datang lagi satu lagi tamu. Datang cepat-cepat. Duduk di sampingnya. Yang kedua tamu ini biasanya ngenalin diri. Ini nggak ngenalin diri. Tahu-tahu liatin tamu yang pertama. Dari atas sampai bawah. Atas sampai ke bawah Bingung nggak tamu pertamanya nih? Bingung Nabi Sulaiman tahu siapa yang pertama, siapa yang kedua. Tahu-tahu apa yang terjadi orang itu, Assalamualaikum, pergi lagi. Cung, pergi ke pintu sana pergi. Tamu yang pertama datang ke Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, itu tadi tamu siapa yang datang? Kata Nabi Sulaiman, udahlah nggak usah tahu kamu. Lebih baik nggak usah tahu. Tambah pengen tahu nggak? mau pengen tahu, tolong beritahu saya kan teman kamu, bukan orang lain. Udahlah, le, tanya lagi. Kata Nabi Sulaiman, lebih baik nggak usah tahu. Sampai tiga kali. Kata Nabi Sulaiman, jangan lo nanti saya beritahu kamu nyesel. nggak nggak nyesel, janji. nggak nyesel. Ya udah, saya beritahu. Itu tadi yang datang adalah Israel. ha Israel yang datang. Terus gimana? Terus gimana? Walah pusing luar biasa. Pusing. Ini orang kelihatannya orang punya ini. Bingung. Tawani sama Nabi Sulaiman. Mau diantar pulang? Enggak, enggak, enggak. Saya takut di depan pintu ada itu dia. <laughs> Lagi ngancem katanya. Tadi udah lihat-lihat. Apalagi udah lihat-lihat. Gimana bu kalau barang udah dilihat-lihat? Nah, ini subhanallah. Akhirnya bagaimana? Itu orang itu tanya kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kata orang itu minta. Minta kepada Nabi Sulaiman. Tolong, tolong apa? Minta tolong kamu kan punya tentara banyak. Ada jin, ada ini, ada angin termasuk tentara engkau wahai Nabi Sulaiman Ya betul, tolong perintahkan angin katanya. Untuk apa? Bawa saya ke tempat yang paling jauh katanya. Dulu yang paling jauh terkenal adalah India. Seperti dalam riwayat Nabi Adam diturunkan di India. Itu dari Syam. Nabi Sulaiman di Syam sana. Palestina sana kurang lebih daerah-daerah situ. Itu dipinta katanya tolong bawa ke India dengan kecepatan yang luar biasa. Maksudnya apa? Mau menjauh dari siapa? Lo Israel. Kata Nabi Sulaiman, itu aja yang itu aja permintaan saya terakhir. Ya udah, wahai angin dengan izin Allah bawa orang ini ke India yang dia mau. Angin siap tentara. Diperintah oleh Nabi Sulaiman. Sulaiman. Akhirnya apa yang dikatakan oleh angin bawa dengan kecepatan yang luar biasa. Luar biasa tuh bawa. Suara angin. Betul oh, betul. Bawa, dibawa, dibawa cepat. Biasanya orang kalau dibawa ke atas, matanya melek apa merem? Merem, pada tahu pengalaman tuh. Kalau sampai melek apa merem? Melek, sambil ngucapin apa? Alhamdulillah. Sampai di sana sambil melek alhamdulillah yang dilihat siapa? Israel udah nunggu. <laughs> Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Malaikat Israel melihat sudah waktunya memang jam 10 pagi ini tertulis jam 10 pagi ini bahasa kitanya nih. Oh, datang sendiri kata malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Suka nggak zikir itu? Suka? Itu zikirnya malaikat termasuk malaikat Israel. Itu zikir tapi bagus. Subhanallah. Coba kalau tadi saya nunggu di sana celaka, matinya di sini nih. Akhirnya datang, alhamdulillah, udah waktunya langsung cut. <laughs> Diapain? Cabut. Siang-siang malaikatnya itu keliling lagi namanya malaikat. Tugasnya keliling terutama malaikat Israel. Keliling. Termasuk ke masjid ini keliling gak kira-kira? Keliling gak kira-kira? Liatin. No, yang sebelah sana tiga tahun lagi tuh. <laughs> Belakang lagi. Nah, enam bulan lagi. <laughs> yang lagi nonton tiga bulan lagi. Subhanallah, <laughs> balik lagi ke sini. Ada yang dua bulan lagi. Masya Allah, ada yang satu malam lagi. Ini semuanya tulis, semuanya keliling malaikat. Datang ke Nabi Sulaiman lagi. Tapi datangnya nggak keburu-buru istana. Nabi Sulaiman tahu yang datang tadi itu Israel. Datang katanya Israel, kenapa kamu tadi kok bikin bingung teman saya? Nabi Sulaiman nggak tahu apa yang terjadi di India. Tidak diberitahu oleh Allah. Akhirnya tanya Israel, kata, kata malaikat Israel, saya datang mau beritahu katanya. Saya mau minta maaf tadi cepet-cepet. Kenapa? Apa yang terjadi? Saya diperintahkan oleh Allah hari ini untuk mencabut sekian-sekian banyak. Mungkin anggap aja 10 ribu. Subhanallah. Ketiga itu semuanya sudah ada ini di sini, ini di sini tinggal tis tis tis tis tis tis. Paham apa tidak? Tahu-tahu satu ini mati di India. Cari di India nggak ada bolak-balik. Saya keliling-keliling dunia, tahu-tahu di istananya Nabi Sulaiman. Nah, ini orangnya katanya. Dilihat di gambarnya kan ada TPO Nah, oh ini kumisnya sama, tangannya sama, kakinya sama. Ini nih, tapi ditulis di India. Ini bingung dia, lihat-lihat dia. Ah, enggak percaya Allah pasti di India, pasti di India. Balik lagi ke India. Tahu-tahu datang sendiri katanya datang sendiri. Makanya subhanallah walhamdulillah alhamdulillah saya nggak cabut di sana, tunggu di sana. Wallahu akbar. Inilah kematian. Kematian itu kita akan kemana? Pasti akan ketemu dengan kematian maka kita harus hati-hati waspada. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Diberikan panjang umur yang berkah dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin itulah harapan kita pemirsa yang dirahmati Allah ketika kita nanti akan dicabut ajalnya dan tiba waktunya maka Allah akan memberikan sebuah penutupan yang baik atau yang disebut dengan husnul khatimah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah dalam segmentasi berikutnya seperti biasa nanti kita akan simak yaitu fatwa dan dakwah yang berkaitan dengan bisnis kuburan. Bagaimanakah bentuknya fatwa tersebut? Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Samudra Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang senantiasa mudah-mudahan dilindungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita barusan menyaksikan subhanallah bisnis yang sangat luar biasa. Bisnis apa Bu? Masya Allah bapak-bapak jawab dulu ah. Bisnis kuburan. Masya Allah. Alias kalau kuburan untuk siapa? Jawabnya bingung. Matian. Bisnis sekarang dunia ini apa aja? Harta kuburan pun dibis Niskan, Ya Allah, makanya alhamdulillah ulama-ulama kita MUI memberikan fatwa agar jangan sampai kita salah pilih kuburan. Betul apa betul? ditunjukkan orang muslim harus beda dengan orang kafir, orang non-muslim tidak boleh. Tadi sudah kita jelas, subhanallah. Kalau beli pun jangan yang berlebihan. Kenapa? Ada apa dengan kuburan? Kok nggak boleh deket-deket? Karena maaf-maaf dalam Islam itu ada etika. Seperti setiap agama itu punya aturan masing-masing. Kita tidak boleh masuk agama lain. Betul apa betul? betul. Tapi kita sebagai orang muslim dijamin oleh Pancasila cerita agama orang Islam. Tentang kuburan apa sih itu? Apa sih itu di dalam Islam? Boleh nggak kita cerita Islam? Boleh dijamin ketuhanan yang maha esa. Kalau nggak boleh apa artinya ini semuanya Pancasila? Dan kita bicara tentang Islam, orang Muslim bicara tentang Islam. Subhanallah, bahwa kuburan itu adalah tempat jasadnya manusia tempat peristirahatan sementara nunggu hari kiamat nunggu penantian yang disebut dengan alam barzakh kita tahu alam itu ada lima alam roh kita udah lewat alam rahim kita udah lewat alam dunia ada yang bilang udah lewat <laughs> kita ini kita ini sebentar lagi menuju ke alam empat adalah alam apa barzakh ini alam kubur. Habis itu alam akhirat, alam abadi, alam kekal. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam surganya Allah. Ini subhanallah di dalam alam kubur tadi ada yang bisnisin, kuburan dibisnisin dia pikir kuburan itu cantik di luarnya aja, nggak tahu dalamnya gimana dalamnya. Sampai-sampai Allah nurunin surat khusus tentang tadi tuh yang dibisnisin. Delapan ayat Alhaqumut pada apal nih apal, jangan-jangan udah pada pesen ini. Alhaqumut Ayo sama-sama ibu-ibu bapak-bapak di rumah juga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al hatta zurtumul Berhenti dulu di sini nih, berhenti sebentar, sebentar. Garis bawahi alhaakumut takatsur hatta zurtumul apa itu makobir kober <laughs> kuburan coba hatta zurtumul kalla thumma kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin لترون ثم لترونها ثم لتسألن idin anin naim Sadaqallahul azim Ini surat khusus untuk alam kubur jadi orang supaya tahu alam kubur itu gimana itu jawabannya surat itu. Alhaakumut Allah sayang dengan hambanya. Hai manusia, hati-hati Anda berlebihan urusan dunia sampai lupa liang. Bukan lagi lupa liang kuburnya dijual belikan lagi. Betul apa betul? Sampai kadang-kadang ada yang jaga dulu dulu dulu itu kuburan kosong atau kuburan isi, diambil isinya, dipindah, taruhin apa namanya nisan. Kalau ada orang mau ngubur, bayar mahal depan katanya, depan VIP katanya. Masya Allah. Ada apa tidak kira-kira? Nah ini mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi dah. Dia pikir jualin dia nggak mau masuk alam kubur, alam penantian, alam menunggu hari kiamat. Rasulullah tadi mengatakan apa? Ja'al mautu bima fi, ja'atir rajifah, ba'uhar radifah. Artinya apa? Ja'atir rajifah, datang hari kiamat. Sangka kalau pertama, rajifah, ba'uhar langsung sangka kalau kedua, yaitu hari kebang kitan. Yauma yasturun nasu ashtatan liurau a'malahum. Ini alam kubur alam mengerikan luar biasa. Nanti ketika sudah di sana selain ditanya mungkar dan nakir dan seterusnya, nanti ada hisab. Hisab. Hisab ditunjukkan amalan. Apa kira-kira hisab yang pertama akan ditanya? Yang ditanya adalah solat Anda. Amalan yang paling pertama ditanya adalah sholat Anda. Solat itu yang pertama kali dipertanggungjawabkan dalam amalan kalau sholatnya baik insya Allah semuanya tapi kalau sholatnya bolong-bol apalagi males ini terus pertanyaannya malaikat terus dicecer cecer cecer naudzubillah min dalik inilah Hari kiamat nanti subhanallah alam kubur akan ditanya tentang sholat. Kalau sholatnya beres, beres. Makanya Rasulullah selalu pesan. Sebelum wafat Rasulullah pesan tiga perkara. Salah satunya apa? Sholatakum, sholatakum. Sholat anda perhatikan. Sholat anda perhatikan. Karena dalam sholat anda menghadap kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Beribadah hanya kepada Allah, disitulah ampunan Allah, disitulah disayang oleh Allah. Bahkan Nabi Salat disuruh oleh Rasulullah, istighfar, mudah-mudahan disayang oleh Allah Jalla Jalaluh, agar kita selamat di alam kubur. Ingat, kita ini semuanya mati apa tidak? Masuk kuburan apa tidak? Masuk, mudah-mudahan yang ingat Allah selamatkan semuanya. Makanya itu akan ditanya oleh Allah. Kemudian ditanya semuanya, ya Allah, enggak ditanya duitnya, enggak ditanya apa-apanya. Yang ditanya so sholatnya pertama kali baru amalan-amalan lain. Kalau sholatnya beres, semuanya akan bereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pesan sebelum wafat itu adalah so, sholat. Jangan tinggalkan sholat Anda. Dan Anda jangan mengerjakan sendiri. Anda punya istri, Anda punya suami, Anda punya anak. Perhatikan sholat Anda. Sampai Rasulullah memesankan, kalau punya anak, sudah umur 7 tahun, ajak sholat. Ajak sholat. Kalau sudah 10 tahun, keras sedikit. Supaya apa? Supaya sholat ngerjakan. Takut umur 10 tahun sudah masuk balik. Balik. Kalau sudah balik tidak sholat, kena siksa wal billah kecuali orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah salat ini penting luar biasa. Belum lagi kedoliman-kedoliman. Cepat-cepat minta kepada orang-orang yang kita berbuat berbuat dolim, minta maaf kepada fulan, minta maaf kepada fulan, kepada keluarga, kepada ini dan seterusnya. Amalan-amalan yang tidak baik, makanan kita yang haram tinggalin. Jangan terus-terusan makan yang haram. Nanti keluarga Anda akan hidup dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diajarkan karena alam kubur bukan untuk pameran. Alam kubur itu alam yang di dalamnya beli yang bagus-bagus. Kadang-kadang maaf maaf ada anaknya ziarah ke ibunya, "Bu, maafin saya dulu begini-begini." Masya Allah, ibunya dengar di dalam nih. Cuma gak boleh ngetian jawab, Gak dengar yang di atas. Karena ada apa namanya tuh? Ada dindingnya pembatasnya, apa namanya tuh kalau kaca tuh? Wah pokoknya ada sekatnya dah. Nggak bisa dengar. Ibunya di dalam bilang, ya Allah anakku, bu saya sudah bersihin kuburannya. Ya, ibunya mau didoain, bacain fatihah, doain mudah-mudahan Rabbi firli wali wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Sakira, Bukan dibersihin kuburannya, itu kuburan bersih untuk kamu, bukan untuk ibunya. Banyak apa tidak kadang-kadang ziarah begitu? Udah bersihin kuburannya pulang lagi. Ya, kata ibunya, dasar anak semprul. <laughs> Dari dulu semprul, udah mati pun masih semprul, nggak doain. Ibunya lagi perlu doa. Kalau punya rezeki, kata Rasulullah, sodakah untuk ibunya. Subhanallah, berbuat baik. Ibunya diberitahu, ayahnya diberitahu oleh Allah. Itu adalah anak kamu lagi berbuat baik. Ini kita menyaksikan damai Indonesiaku. Subhanallah, ibu ayahnya yang sudah wafat, dengerin. Anaknya seneng. Coba kalau anaknya deleng dangdutan terus nonton maksiat terus. Ibu ayahnya sedih. Tapi kalau lagi nonton agama, damai Indonesia aku duduk ya Allah. Walaupun dikit-dikit ngantuk nggak apa-apa dah. Ya enggak. Ini dapat pahala, apalagi tambah ilmu. Ini yang buat ini semua krunya, yang ini semua dapat pahala. Subhanallah, ini pahalanya luar biasa. Tapi, tapi jangan lupa kita ini sebentar lagi nanti akan ke sana juga apa tidak? Mana juga. Makanya kita harus hati-hati. Selalu waspada terus, perbanyak ibadah kita, keberkahan. Ingat, kalau berbuat salah cepat-cepat minta maaf. Kalau melihat sesuatu subhanallah, mengucapkan masya Allah. Ini kebesaran semua kebesaran Allah. Kehidupan adalah kehidupan yang diberi oleh Allah. Allah Jalla Jalaluh ada satu tip. Mau nggak kira-kira? Yang dibenci oleh setan luar biasa. Aduh, pada diem nih. Kalau udah urusan setan, setan itu tadi sudah dengar dari Ustaz Dasa tadi bahwa setan sudah mewakafkan dirinya untuk menggoda Adam dan keturunannya. Supaya apa? Supaya nemenin dia masuk neraka. Ada satu tip diberitahu oleh Rasulullah, biar setan itu marah. Mau nggak? Mau bikin setan marah? Yang mau dikit nggak enak temen lama. <laughs> mau nggak? Mudah-mudahan nggak takut nanti pulang diganggu. Oke, satu. Doa kata Rasulullah. Tadi yang dibawa tuh lagu cuma cara lagu tadi. Itu doa, kalau orang berdoa gitu, setan itu nempuk-nempuk kepalanya. Aduh, aku rugi, aku rugi, aku rugi. Apa doanya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bisa nggak? Mudah-mudahan semuanya diselamatkan oleh Allah. Yuk kita sama-sama. Ya Allah biha يا الله بها يا الله bihusnil khatimah Rasulullah memberitahu barang siapa yang berdoa kita minta husnul khatimah setan marahnya luar biasa nyesel sambil nempuk-nempuk kepalanya aduh nyesel aku gangguin siang malam siang malam tahu-tahu dia diampuni dosanya oleh Allah matinya husnul khatimah ini yang kita harapkan tiap hari Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah terus dengan ibadah, tapi yang namanya manusia pasti punya kesalahan. Ini diberi resep oleh Rasulullah. Bukan begitu aja, tidak balas, kita minta. Minta kepada Allah. Kalau sudah kita minta yang lain-lainnya, minta yang terakhir adalah apa? Husnul khatimah. Diampuni semua dosanya oleh Allah. Makanya setan marah-marah luar biasa. Kita mau ditemenin setan apa dimarahin setan? berhasil ini semuanya. Sekali lagi, ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Apal enggak? Kalau apal sekali lagi Ya Allah biha Ya Allah biha Yang di rumah juga Allah bihusnil khatimah Baik pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi yang terakhir nanti kita akan bersama-sama berdoa yang tentu saja akan dipimpin oleh Habib dan sekaligus ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz Das'at Latif selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, lebih kurang dua jam kita mendengarkan ulasan tentang kematian. Tidak usah banyak kita ingat bawa pulang tentang ceramah kita hari ini. Cukup sebelum tidur nanti tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Dan kita yakin itu. Pasti apa enggak? Pasti. pasti. Kematian sesuatu yang pasti. Pertanyaan buat kita adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian? Itu yang pertama. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Dan pertanyaan yang kedua adalah apa bekal sebaik-baik menghadapi kematian? Persiapan kita menghadapi kematian satu banyak ingat mati. Bagaimana cara mengingat mati? Adalah dengan berbuat baik. Yang kedua, apa baik sebaik-baik bekal menghadapi kematian adalah takwa. Nah, takwa salah satu di antara sebaik-baik bekal adalah memperbaiki sholat kita. Amal apapun di dunia ini, puasa Senin Kamisnya lancar, haji umrohnya tiap tahun, sedekah bangun masjid, tapi kalau tidak ada sholatnya, maka itu kategori orang yang merugi di akhirat kelak. Sebab pertama setelah kita meninggal, pertama dan utama yang akan dipersoalkan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Oleh karena itu, menghadapi kematian ini yang sesuatu yang sudah pasti, maka perbaiki salat kita. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian damai nusak untuk kesempatan kali ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru yang kita cintai. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita agar kita terus-menerus memperbaiki diri sebelum nanti Allah akan mengutus malaikat mautnya mencabut ajal kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi akan semakin, semakin memantapkan keimanan kita. Insya Allah besok pada hari Minggu kami akan hadir dari Masjid Az-Zikro Sentul Bogor yang akan menghadirkan Ustadz Arifin Ilham dan Kiai Haji Khodamul Kudus tentunya masih bersama Damai Indonesiaku. Agung Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun Anda berada, khususnya yang di masjid ini, kita sama-sama sudah mendengar banyak. Tidak ada lain kecuali kita ini minta maaf, minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni masa lalu kita. Mari kita sama-sama hadirkan dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah terima istighfar kita. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا keluarkan dari lubuk hatinya Ya Allah Ya Tuhan kami Ya Allah, tadi kami telah mendengar banyak tentang kematian, Ya Allah. Kami tidak tahu apakah umur kami masih panjang ataupun pendek, Ya Allah. Ya Allah, kami merasa masa lalu kami, kami banyak berbuat maksiat berbuat dosa mata kami sering kami gunakan untuk maksiat telinga kami sering kami gunakan untuk mendengarkan maksiat bahkan kadang-kadang kaki kami melangkah ke tempat maksiat ya Allah maafkanlah masa lalu kami ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah kami takut ya Allah kami takut nanti setelah kami wafat setelah kami meninggal kami akan diletakkan di alam kubur ditutup dengan papan ditutup dengan tanah kemudian diinjak-injak di atas kami Allah Keluarga kami meninggalkan kami ya Allah Guru kami meninggalkan kami Teman kami, istri kami, anak kami Kami ditinggal sendirian di alam kubur Datang malaikat mungkar dan nakir Akan membangunkan kami Akan mentah, akan menanya Man Rabbuka Ya Allah Mudahkan lisan kami untuk bisa menjawabnya ya Allah. Berilah kami ya Allah husnul khatimah. Allah kami juga sayang anak-anak kami ya Allah jagalah mereka agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha khususnya ibu dan ayah kami ya Allah ya Allah yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur sehat walafiat kalau memang ibu dan ayah kami menghadapi goncangan sakaratil maut jangan kau susahkan ibu dan ayah ya Allah Ibu dan ayah kami sudah banyak susah menjaga kami ya Allah Kami dulu sering mengecewakan ibu dan ayah ya Allah Kalau memang mau dipanggil ya Allah Panggillah ibu dan ayah kami dalam keadaan husnul khatimah Apalagi yang sudah wafat Yang saat ini di liang kubur Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Luaskan kuburannya, ya Allah. Terangkan kuburannya, ya Allah. Kami ingin membahagiakan dengan rumah kami, tapi tidak bisa lagi, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan doa-doa kami kau sampaikan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah.